Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya أيها amanu آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Ikhwan Fiddin, para ikhwafillah dan para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini. Dan insya Allah kita akan uh, melanjutkan kajian-kajian kita. Dan kita membahas uh, Eh, al-kabair yaitu eh, dosa-dosa besar yang kita cuplik dari buku Al-Imam Az-Zahabi Kabair dan Al-Kabirah Thaniyah Kabirah ataupun dosa besar yang kedua yang kita bahas kemarin yaitu membunuh jiwa tanpa hak. Ikhwanifiddin, para pendengar yang budiman, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa membunuh jiwa tanpa hak ini merupakan dosa yang banyak sekali ancaman-ancaman baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan uh, masalah ini dengan bab ini dan mengingatkan kajian yang telah lalu kita sampaikan beberapa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan dosa ini yaitu dosa membunuh jiwa tanpa hak di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu dambin asallahu ayyasirahu illa man mata musyrikan au mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan semua dosa masih bisa diharapkan Allah akan mengampuninya kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik atau orang mukmin yang sengaja membunuh mukmin lainnya Uh, eh, Ikhwan Fiddin telah kita jelaskan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala tentunya uh, tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Nah di sini Allah eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandingkan dosa syirik dosa orang yang mati dalam keadaan musyrik dengan seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya dengan sengaja. Demikian juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Anas bin Malik Nabi bersabda, "Aballahu ayyaj'ala riqatil mu'mini taubatan." Allah enggan menjadikan taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Kita telah jelas jelaskan maksudnya ya. Bahwa maksudnya adalah orang yang terlibat atau ataupun orang yang jatuh dalam dosa ini yaitu membunuh mukmin dengan sengaja ini akan sulit terbuka pintu taubat baginya. Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi taubatnya Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu taufik baginya untuk bertaubat dari dosanya itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini yaitu dalam riwayat Abu Darda dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يزال المؤمن لا يزال المؤمن مؤنقا صالحا ما لم يسب دما Fa'idha asaba daman haraman ballah. Seorang mukmin senantiasa menjadi mukmin, yaitu memiliki gairah untuk beramal soleh. Dan ia senantiasa soleh, selama tidak menumpahkan darah yang haram, yaitu tidak terlibat dalam dosa membunuh jiwa tanpa hak. Maka apabila ia menumpahkan darah yang haram, maka ia menjadi ballah. Ballah artinya terputus gairahnya dan menjadi lemah semangat. Nah inilah yang kadangkala dan kerap kali menghalanginya untuk bertaubat dari dosa membunuh ya, dan dosa membunuh jiwa tanpa hak tadi. Demikian pula orang yang membunuh ini akan menanggung dosa-dosa pembunuhan yang akan datang. Nabi mengatakan لا تقتل نفس ظلما illa kana على ibni آدم الأول كفل kiflun دمها لأنه أول من سن القتل. Tidaklah terbunuh satu jiwa secara zalim melainkan atas anak Adam yang pertama mendapat bagian dari dosanya karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan tersebut. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ya kalaulah kita bisa ya menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa terlibat ya di dalam pembunuhan ataupun tertumpahnya darah seorang mukmin, orang muslim maka itulah yang terbaik. Itulah yang kita harapkan, ya. Itulah yang kita harapkan. Karena ini adalah dosa yang pertama kali nanti akan diadili pada hari kiamat. Ini adalah dosa yang pertama kali nanti diadili pada hari kiamat berkaitan dengan muamalah bainan nas. Awwalu ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah Sesungguhnya Perkara pertama yang akan diadili di antara manusia pada hari kiamat nanti adalah masalah darah. Jadi hindarilah sejauh-jauhnya kita terlibat ya di dalam masalah darah dengan orang lain, ya, di dalam masalah darah dengan orang lain, baik langsung maupun eh, tidak langsung. Azani Allah wa Yaitu misalnya kita menjadi sebab terbunuhnya banyak orang, ya menjadi sebab terbunuhnya banyak orang, ya seperti ya orang-orang yang memprovokasi ya eh, masyarakat ataupun manusia untuk eh, jatuh dalam satu fitnah yang besar ya misalnya memprovokasi mereka untuk melawan penguasa ya kemudian akibat itu ya terbunuhlah banyak jiwa ya ini kalau dalam sekte khawarij mereka disebut al-qahdiyah al-qahdiyah itu adalah orang-orang yang uh, memprovokasi masa untuk memberontak namun mereka sendiri tidak terlibat di dalam pemberontakan tersebut ya jadi mayoritas para provokator ya dari kalangan aktivis maupun e, politikus ya melibatkan seluruh umat dalam kancah yang mereka sebut sebagai ini problematika umat namun apabila analisa dan perkiraan mereka tidak mendatangkan hasil maka mereka melibatkan masyarakat awam untuk menanggung akibatnya agar celahan tidak tertuju kepada mereka semata. Ya, seperti yang dikatakan oleh Salman Al-Audah, ya, dia katakan jika terjadi kesalahan kalian tanggung bersama, bukan hanya ditanggung oleh seorang alim atau atau seorang hakim atau seorang dai saja, yaitu untuk cuci tangan atas tindakan provokator yang mereka mereka lakukan, mendorong orang awam orang-orang awam untuk berdemonstrasi misalnya atau menentang penguasa melakukan tindakan-tindakan yang bodoh ya misalnya melakukan tindakan-tindakan bunuh diri ya tertumpahnya jiwa banyak jiwa jiwa yang bunuh diri dan jiwa orang-orang yang tidak berdosa di situ nah tentu saja ya ini adalah masalah darah yang besar ya banyak orang-orang yang jatuh menjadi korban nah yang bertanggung jawab tentunya bukan hanya pelaku saja termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang dia untuk melakukan hal seperti itu. Nah, seperti yang dilakukan oleh e, salah seorang tokoh fis, ya, Ali bin Haj, hanya mengajak atau menyebabkan tertumpahnya darah banyak orang. Jadi hendaklah kita membersihkan diri kita dan bersikap warak terhadap darah kaum muslimin dan darah siapa saja yang haram untuk ditumpahkan tanpa hak, ya haram untuk ditumpahkan tanpa hak. Janganlah kita terlibat baik itu langsung maupun tidak langsung ya dalam perkara darah ini. Ya, jangan seperti ya Ali bin Has tadi yang terlibat di dalam tertumpahnya darah banyak orang kemudian dia cuci tangan Demikian juga ikhwan fiddin para pendengar yang budiman, ya, kita sudah jelaskan juga bahwa eh, pelaksanaan hukum ya ya atas orang-orang yang hak darahnya untuk dibunuh, misalnya kisaf ataupun rajam, ya, ataupun hukuman mati itu adalah hak penguasa. Janganlah kita rakyat ya mengambil tindakan sendiri-sendiri Ya, kemarin sudah kita sebutkan, ya hendaklah kita bersikap warak terhadap darah kaum muslimin, ya dari hal-hal yang bisa menyebabkan tertumpahnya darah tanpa hak. Ya misalnya menghakimi maling, ya eh, apa namanya eh, eh, apa kita katakan peradilan jalanan. Mereka sebut peradilan jalanan yaitu mengadili eh, apa namanya maling atau pencuri hingga dia tewas, hingga dia mati. Nah ini kita jangan terlibat di dalamnya karena itu juga termasuk menumpahkan darah tanpa hak dan termasuk juga adalah melakukan eksekusi hukum sendiri, ya melakukan hukum rajam sendiri, ya melakukan hukum kisos sendiri. Nah ini bukan hak eh, masyarakat, itu adalah hak pemerintah. Janganlah eh, masyarakat umum, janganlah eh, apa namanya rakyat melakukan mengambil ataupun melaksanakan Eh, eksekusi hukum tersebut sendiri. Nah demikian juga kemarin juga kita telah jelaskan bahwa jalan raya, lalu lintas jalan raya merupakan salah satu mesin pembunuh di negeri ini. Banyak orang-orang yang hilang nyawanya tanpa hak di sana. Maka kita apa namanya sebagai salah seorang pengguna jalan raya hendaklah mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa ya, di jalan raya bisa terjadi pembunuhan, tiga jenis pembunuhan. Yang pertama, memang murni tidak sengaja. Ya, kita tetap telah menaati peraturan lalu lintas, lalu ya terjadilah kecelakaan yang tidak diinginkan hingga menewaskan ataupun menyebabkan korban jiwa. Nah, ini tentunya termasuk ya murni tidak sengaja. Nah, kemudian yang sibul amdi yang seperti ya seperti sengaja yaitu seorang yang melanggar peraturan lalu lintas lalu menyebabkan tewasnya ataupun terbunuhnya sebuah jiwa tanpa hak. Nah, kemudian yang ketiga sengaja kita ingin misalnya menabrakkan kendaraan kita kepada seorang yang memang kita ingin membunuhnya. Nah, ini termasuk pembunuhan sengaja. Jadi, ya pesan saya kepada para pengguna jalan raya, ya kepada kita semua, khususnya kepada saya dan kepada para ikhwah sekalian khususnya yang sedang berada di dalam perjalanan, hendaklah berhati-hati ya janganlah sampai ada jiwa yang terbunuh tanpa hak jangan sampai ada jiwa yang melayang tanpa hak karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan eh, lakat limu minin mu indallahi min zawali dunia terbunuhnya terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada hilangnya dunia ya daripada hilangnya dunia demikian Fani Fidina Hazanillah wa Demikian Mudah-mudahan kita selamat dan bersih tangan kita dari persoalan darah ini sehingga kita menjalani hisab yang mudah nanti pada hari pada hari akhirat. Dan kemudian eh, ikhwafiddin dan para pendengar yang budiman, pada hari ini kita akan melanjutkan al-kabiratus salisa ya, dosa besar yang ketiga yaitu sihir. Sihir sihir atau praktek sihir ini merupakan eh, salah satu dosa besar. Ya, salah satu dosa besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Berkaitan dengan sihir ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir. Artinya Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak melakukan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, yaitu yang melakukan praktek sihir. Mereka mengajarkan sihir itu kepada manusia. Mereka mengajarkan sihir itu kepada manusia. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi ya berpaling dari kitabullah dan lebih memilih ilmu sihir yang dimantarakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Lalu secara balik mereka menuduh bahwa Nabi Sulaimanlah yang melakukan sihir. Lalu mereka menisbatkan ilmu sihir ini kepada Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman bukanlah tukang sihir seperti yang dikira dan diklaim oleh orang-orang Yahudi. Namun setan-setan itulah sebenarnya tukang sihir. Ya, mereka telah kafir karena mengajarkan ilmu sihir ini kepada manusia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwa tujuan sebagian oknum manusia untuk mendalami ilmu sihir adalah ya, yang, yang mendalami ilmu sihir adalah untuk memisahkan uh, sepasang suami istri atau bahkan untuk membunuh jiwa tanpa hak. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sihir tidak akan berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sihir tidak akan memberikan pengaruh atau mudarat apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir berdasarkan ayat tersebut merupakan perbuatan syaitan ya sihir merupakan perbuatan setan dan para nabi ya termasuk Nabi Sulaiman terbebas dari segala praktek sihir ya jadi eh, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membongkar ya kebohongan orang-orang Yahudi yang menuduh Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir yang menuduh bahwa ya mereka mendapatkan ilmu sihir itu dari Nabi Sulaiman hakikatnya bahwa mereka mendapatkan ilmu sihir ini dari syaitan karena syaitanlah yang mengajarkan ya ilmu sihir ini kepada manusia. Ya, jadi Yahudi ini merupakan induknya uh, kita katakan guru-guru sihir di di atas muka bumi ini. Ya mereka lah yang mempelajarinya dari Syaitan dan membongkar dan mengeluarkan kitab-kitab sihir ini dari bawah kursi Sulaiman dan mengajarkannya kepada manusia. Jadi orang-orang Yahudi ini menjadi corong-corong Syaitan di dalam menyebarkan ilmu sihir ke seluruh dunia. Dan sihir ini tidak membawa manfaat dan tidak mendatangkan mudarat sedikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir tidak membawa manfaat sama sekali, bahkan ya menimbulkan mudarat atas pelakunya. Hina dan rendahnya martabat orang-orang yang terlibat ataupun yang jatuh dalam praktek sihir ini. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, di dalam hadis yang diberikan oleh Bukhari dan Muslim ya berkait uh, ini sudah kita jelaskan hadisnya di kesempatan yang lalu yaitu sabda, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ijtanibu as-sab'al mubiqat ya jauhilah tujuh perkara yang berdatangkan kebinasaan salah satunya ya, ketika para sahabat bertanya Rasulullah wa mahunna apa-apa saja itu salah satunya Nabi mengatakan asihir ya salah satunya ya Nabi menjelaskan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satunya adalah sihir, ya dosa sihir, ya dosa sihir. Nah, di dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 51 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tahud Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada al-jibti wa Tawud. dan mereka mengatakan kepada orang-orang musyrik, wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina dan mengatakan kepada orang-orang kafir yaitu orang-orang musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang menarik perhatian kaum muslimin yaitu terutama rasulnya untuk melihat perbuatan sebahagian ahli kitab Allah Subhanahu wa taala ya ingin kaum muslimin apa mengambil pelajaran ibrah eh, eh, apa namanya dari perbuatan sebagian ahli kitab yang berpaling dari kebenaran yang berpaling dari kitabullah dan lebih memilih ilmu sihir dan mengikuti setan-setan daripada kitabullah dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi al-jibti di dalam ayat tersebut maksudnya adalah sihir. Ya, mereka lebih percaya kepada al-jibti yaitu as-sihir. Dan mereka secara dusta mengklaim bahwa kaum musyrikin lebih baik dan lebih dekat kepada jalan yang benar daripada kaum muslimin. Ya, dan mereka e, mengadakan dusta di sini ya bahwa orang-orang musyrik itu lebih dekat dan lebih benar jalannya daripada kaum muslimin. Baik, jadi al yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah as-sihir. Jadi ini juga menjelaskan kepada kita Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa salah satu di antara dosa besar adalah sihir. ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian untuk menjelaskan kepada kita besarnya dosa sihir ini, ya, itu dilihat dari hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya, yaitu kepada para tukang sihir. Ya, bahwa hukuman mereka adalah dipenggal dengan pedang. Ya, Jundub, ya, bin Abdullah meriwayatkan sebuah hadis yang marfu yang berbunyi hadus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang. Ya, hukuman tukang sihir adalah dipenggal ya lehernya dengan pedang. Ini adalah hukuman yang diberikan kepada uh, para tukang sihir. Yaitu uh, hukuman mereka adalah dipenggal ya, dengan pedang. Itu hukuman mati. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Eh, diriwayatkan dari Utsman bin Nahdi, uh, Utsman An-Nahdi yang berkata, ya seorang tukang sihir memainkan sihirnya di hadapan Al-Walid bin Uqbah. Tukang sihir itu mengambil pedangnya dan menusukkan ke tubuhnya, namun tidak melukainya. Maka junduk bangkit dan mengambil pedang itu lalu memenggal lehernya. Kemudian dia beliau membacakan sebuah ayat, "Apa tak tunasihara wa antum sirur?" Apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Surat Al-Anbiya ayat 3. Nah demikian ya. Allah wa Demikian pula di eh, eh, apa namanya diriwayatkan eh, dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah dia berkata Umar bin Khattab telah menetapkan perintah yaitu Uqtulu as-sahir wa sahirah. Bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Bajalah melanjutkan Ya, maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap tiga tukang sihir perempuan. Ya, kemudian diriwayatkan secara sahih dari Hafsah bahwa ia telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang kedapatan telah menyihirnya untuk dihukum mati. Maka dilaksanakanlah hukum tersebut, hukuman tersebut eh, eh, terhadap budak perempuan itu. Jadi demikianlah ya eh, hukuman yang apa namanya yang dijatuhkan oleh para salaf ya terhadap eh, apa namanya para tukang sihir. Nah, Jundub juga meriwayatkan seperti riwayat Hafsah di atas. Kemudian Imam Ahmad mengatakan diriwayatkan seperti kisah di atas bahwa hukuman mati telah dilaksanakan ya hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilaksanakan oleh tiga orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah itulah hadiah hukuman ya terhadap tukang sihir ya yaitu hukuman mati. Akan tetapi tentunya kembali kepada apa namanya kita katakan pelajaran kita yang kemarin bahwa ya eksekusi hukuman mati kepada tukang sihir ini tidak boleh dilakukan secara pribadi ya tidak boleh dilakukan secara individu ya hukumannya diserahkan kepada waliul amri yang berhak untuk melaksanakan hukuman ini nah kemudian ikhwanifiddina azan wa iyyakum jami'an ya eh, hadis-hadis tersebut juga menjelaskan besarnya dosa sihir karena ya, sihir merupakan salah satu penyakit sosial yang sangat berbahaya, yang dapat menimbulkan kerusakan yang nyata dan kesudahan yang buruk, ya seperti pembunuhan, perampasan harta secara batil, pemisahan antara sepasang suami istri, rusaknya rumah tangga, eh, dan lain-lain sebagainya. Ya, menyebabkan sakit seseorang kan begitu, mudarat dan kezaliman terhadap orang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang sangat ampuh untuk melenyapkan secara keseluruhan ya masalah-masalah sosial tersebut dengan menghukum mati tukang sihir. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iya, jami'an. Baik. Jadi, haram hukumnya melakukan praktik sihir, haram juga mempelajarinya dan haram juga mengajarkan ilmu sihir kepada orang lain. Nah, termasuk juga adalah haram melakukan nusrah nusrah yaitu e, menolak sihir dengan sihir atau mengobati sihir dengan sihir. Ya, semuanya sihir tidak bisa diobat, diobati dengan sihir, bahkan itu menambah buruk keadaan, ya, menambah buruk keadaan. Jadi sihir itu ya uh, dilawan dengan uh, kitabullah, ya dengan rukyah syariah, ya dengan cara-cara yang telah dijelaskan di dalam syariat. Nah, di sana ada beberapa macam-macam sihir, ada beberapa bentuk-bentuk sihir. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan sebagai berikut. Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami dari Auf, dari Hayyan bin Al-Ala, dari eh, Qattan bin Qabisah, dari ayahnya yaitu Qabisah bahwa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti Sesungguhnya iyafah, tarok dan tiarah termasuk jid, yaitu termasuk sihir. Iyafah adalah melepas ekor burung untuk meramal nasib dan berharap mendapatkan keuntungan lewat nama seekor burung, mengawali kicauannya atau tempat melintasnya. Itu adalah al-iyafah. Kemudian atarf adalah meramal nasib melalui garis-garis di tanah atau dengan batu-batu kerikil untuk menyihir dan mengungkap rahasia alam gaib Atiarah adalah merasa bernasib sial karena sesuatu yang dilihat atau didengar. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, ya kulluha minal jibti. Semua itu termasuk sihir, ikhwanifidin. Ya. Jadi pada masa-masa awal, ya, kaum muslimin memeluk dinul Islam masih menyimpan sebagian besar adat-adat jahiliyah. Ini sebagai sisa-sisa masa lalu yang masih melekat dalam benak mereka ya melihat hal itu maka dinul Islam berusaha untuk membersihkan mereka dari khurafat-khurafat yang yang apa namanya yang tidak berdasar kepada dalil syar'i maupun logika akal sehat. Ya, nah, di antara khurafat tersebut adalah al-iyafa, at tarok dan at-tiarah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketiga perkara di atas termasuk sihir, ya termasuk sihir yang harus kita jauhi. Khonifuddin. Baik. Nah, kemudian termasuk juga sihir adalah ya ilmu nujum. Ya, ilmu nujum. Rasulullah SAW bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum, faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada mazad." berarti mempelajari sebagian dari ilmu nujum, berarti ia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu nujum yang dipelajarinya, maka semakin bertambah pula ilmu sihir yang dimilikinya. Hadis nah, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam uh, sunannya dan juga Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al Albani di dalam Sahih Al Jami'. Jadi dalam hadis ini ya uh, dijelaskan bahwa ilmu nujum termasuk salah satu di antara cabang ilmu sihir. Ikhwanifiddin, ya, perkara gaib merupakan perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang setiap usaha untuk mengungkap dan menyelami rahasia tersebut. Dan di antaranya, di antara cara untuk mengungkap dan menyelami rahasia ilmu gaib adalah dengan ilmu nujum. Yaitu mengungkap peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di muka bumi melalui gerakan ataupun perubahan letak-letak benda langit. Ya, dan Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa mempelajari hal tersebut termasuk salah satu praktek sihir. Jadi semakin banyak ilmu nujum yang dikuasai oleh seorang, maka semakin banyak pula ilmu sihir yang dimilikinya. Jadi hadis ini merupakan dalil bahwa ilmu nujum termasuk salah satu bentuk ilmu sihir, termasuk bentuk sihir. Dan menjelaskan juga bahwa ilmu nujum adalah ilmu yang dilarang dan diharamkan. Ikhwanifiddin. wa jami'an. Demikian pula ya, eh, beberapa bentuk sihir adalah ya e, meniup pada buhul-buhul ya e, membuat buhulan-buhulan ya membuat semacam eh, alat-alat e, ataupun ataupun benda-benda yang biasa digunakan untuk sihir ya Nabi mengatakan ya man aqada aqdatan thumma nafasa fiha faqad sahar barang siapa yang membuat satu buhulan lalu meniup padanya ya ya sebagaimana dilakukan oleh tukang sihir berarti ia telah melakukan sihir ya eh, wa man sahara faqad asyraf dan barang siapa yang melakukan uh, sihir berarti dia telah berbuat syirik. Baik hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i akan tapi masih diperselisihkan tentang kesahihannya. Telah masih diperselisihkan tentang kesahihannya ya Azan ya Allah wa jami'an. Nah itulah dia beberapa bentuk-bentuk sihir ya Ya, yang jelas adalah semua praktek-praktek ataupun bentuk-bentuk sihir ini adalah perkara yang e, diharamkan ya oleh syariat. Ya termasuk diantaranya sekarang ini ya dengan hipnotis ataupun sejenisnya yang sedang marah ya ya di apa namanya di tengah-tengah kaum muslimin ataupun di tengah-tengah manusia itu semua termasuk perkara-perkara yang dilarang ya Fanifiddin. Nah termasuk juga tadi ya anusroh ya nusroh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang nusrah dan beliau menjawab, ia min amal syaitan." Nusrah tersebut termasuk perbuatan syaitan. Ya, nusrah tersebut termasuk perbuatan syaitan. Ibn Qayyim berkata berkaitan dengan nusrah ini, ya, nusrah adalah melepaskan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. An-nusrah ini ada dua jenis kata beliau. Yang pertama mengusir pengaruh sihir dengan sihir yang sama dengannya dan jenis inilah yang disebut di, eh, sebagai perbuatan syaitan. Yang kedua, melepaskan pengaruh sihir dengan rukyah, ta'awiz, dan bacaan doa. Dan jenis ini tentunya dibolehkan. Ya, nah demikian. Jadi eh, nusrah yang yang pertama tadi yaitu mengusir pengaruh sihir dengan sihir yang sama dengannya atau sihir yang sejenis, maka ini adalah satu perbuatan syaitan yang diharamkan. Ya, dan jadi nusrah merupakan salah satu perbuatan jahiliyah yang ya, yang dilarang. Oleh sebab itu mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum nusroh, ya yang begitu dikenal pada masa jahiliyah. Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan sebuah jawaban yang memuaskan seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Nabi mengatakan nusroh min amali syaitan. Ia min amali syaitan. Nusrah itu termasuk perbuatan syaitan ya dan sebagaimana dimaklumi bahwa setan tidaklah memerintahkan kecuali kepada perkara keji dan mungkar. Nah, perkara keji dan mungkar. Maka dari itu nusrah ini adalah haram hukumnya. Ya nusrah adalah haram hukumnya. Yaitu nusrah yang kita sebutkan tadi yaitu menolak sihir dengan sihir, menolak sihir dengan sihir. Al Imam Al Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan secara muallak ya bahwa Qatadah berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Musayyib, rajulun bihi tibbun aw yughaz an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunashshar qala la ba'sa bihi inna ma yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa'u fala yunha anhu Seorang terkena sihir atau diguna-gunai, tidak dapat menggauli istrinya. Apakah boleh dia disembuhkan dengan nusrah? Maka beliau menjawab Ibnu Musayyib, menjawab boleh saja. Hukumnya boleh-boleh saja. Karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan. Sesungguhnya segala sesuatu yang bermanfaat tidaklah dilarang. Nah, ini riwayat kita bawakan ya riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini kita bawakan kepada nusrah yang kedua, yaitu nusrah yang ya, masuk dalam kategori menolak sihir dengan eh, rukyah, ta'awiz dan bacaan-bacaan doa yang syar'i dan ini dibolehkan, ini bermanfaat, ini tidak mengapa dan tidak dilarang. Ya, eh, Nabi juga mengatakan la ba'sa birruqa malam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah ya selama tidak berbau syirik ikhwan fillah. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Tadi ya, Ibnu Qayyim mengatakan ya, perkataan Ibnu Qayyim bahwa nusra ini adalah melepaskan pengaruh sihir dari orang yang terkena pengaruh sihir. Ya, ada dua jenis, satu melepaskan pengaruh sihir dengan sihir yang semisal dengannya dan ini termasuk perbuatan syaitan dan inilah yang dimaksud oleh Al Hasan Al Basri ya dan ya, ini juga eh, yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amal syaitan. Kemudian yang kedua adalah nusrah melalui ruqyah, ta'awiz dan doa-doa yang syar'i dan ini tentunya dibolehkan sebagaimana riwayat dari Ibnu Musayyib yang baru lalu. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum beberapa bentuk bentuk sihir. Nah, sekarang ini ada perkara yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin ya. E, berkaitan dengan praktek-praktek sihir yang terjadi sekarang ini. Ya, e, sekarang ini muncul sihir yang dibungkus dengan nama agama. Ya, sihir yang dibungkus dengan nama agama dan diatnamakan sebagai satu e, ajaran agama di dalam Islam, yaitu tasawuf yang ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian tarekat seperti tarekat rifaiyah dan tarekat-tarekat lainnya dengan menusuk diri mereka dengan besi atau pedang ya atau masuk ke dalam api dan sejenisnya. Nah, Syekh Al-Albani di dalam kitab silsilah hadis dhaifah ya mengatakan contoh tukang sihir yang pantas dihukum mati adalah para pengikut tarekat yang menampakkan seolah-olah mereka termasuk wali Allah. Mereka menusuk tubuh mereka dengan pedang atau besi. Ya, sebagian dari perbuatan mereka itu hanyalah tipuan bukan sebenarnya, bukan real dan sebagian lagi hasil latihan dan percobaan. Setiap orang baik mukmin atau kafir bisa saja melakukannya dengan setelah melakukan latihan-latihan rutin dan memiliki kemauan yang eh, yang kuat. Dari antaranya adalah menyentuh api dengan mulut atau dengan tangan mereka atau masuk ke dalam tungku api. Nah, kemudian saya menjelaskan, aku memiliki suatu pengalaman menarik di kota Alak dengan salah seorang dari mereka. Ia mengaku termasuk salah seorang yang mampu melakukan hal-hal luar biasa tersebut. Katanya ia bisa menusuk tubuhnya dengan besi atau memegang bara api. Aku, yaitu Salbani, menasihatinya agar meninggalkan hal tersebut dan menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Dan aku mengancamnya akan menyulut dirinya dengan api bila ia tidak taubat dari omong kosongnya itu. Namun ia tidak mau taubat, maka aku pun bangkit dan menggetaknya dengan mendekatkan api ke sorbannya. Namun ia tetap masih bersikeras mempertahankan prinsipnya. Lalu aku pun membakar korbannya sementara ia menyaksikannya. Kemudian ia berusaha memadamkan api tersebut karena khawatir akan membakar dirinya. Ya ternyata ya dia enggak enggak seperti yang dia katakan itu. Ya mampu melakukan hal luar biasa. Ya jadi ini adalah suatu tipuan syaitan. Ya menurutku kata Syalbani, seandainya Junduk melihat orang-orang seperti ini tentu telah Ya, sihir itu dapat menimbulkan mudarat, dapat memisahkan antara sepasang suami istri, bisa menyebabkan seorang itu jatuh sakit, bangkrut dan lain sebagainya. Ya, nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir. Allah berfirman, "Wa min syarri naffatsati fil 'uqad." Dan dari kejahatan-kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul sihir itu memang benar-benar nyata dan sihir memiliki pengaruh yang hakiki sebagaimana perkara-perkara nyata lainnya. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang menganggap itu sebagai halusinasi batil dan tidak real. Nah, demikian yang nifidin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia beberapa pembahasan yang berkaitan dengan sihir. Jadi sihir ini termasuk dia salah satu dosa besar yang harus dijauhi Ibn ya. Dan sihir tidak mendatangkan manfaat. Sebagian orang menggunakan ilmu sihir ini untuk menjegal uh, apa namanya uh, uh, seterunya ataupun lawannya. Ya seperti yang banyak dilakukan oleh sebagian orang, misalnya dia menyihir ya rivalnya agar jatuh bangkrut. Ya misalnya di dalam bisnis makanan atau apa namanya restoran atau rumah makan. Ya dia sihir, ya dia menyewa tukang sihir ya untuk menyihir rivalnya itu atau lawannya itu hingga nanti seolah-olah ada ulat di situ dan jenisnya. Nah ini termasuk sihir ya. Nah ini termasuk sihir yang diharamkan ya, sihir yang diharamkan dan dapat menyebabkan pelakunya ya, keluar dari Islam. Ya salah satu di antara pembatal la ilaha illallah adalah uh, sihru ya, sihir ya. Nah demikian ya, melakukan praktek sihir dan membenarkan ya tukang-tukang sihir ini. Baik, Ibn rahimani wa rahmatullah dan para pendengar yang beriman. Nah itulah dia dosa besar yang ketiga yaitu al Ya dosa besar yang ketiga yaitu al Nah demikian saja yang sedikit ya kajian kita pada hari ini. Ya untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya lewat, lewat eh, apa namanya SMS maupun langsung bisa dengan telepon kita persilahkan. Baik. Nah, terima kasih jazakallah khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan pembahasan dari materi Al-Kabair kita di kesempatan pagi hari ini dari bahaya dari dosa sihir Semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua ikhwatal iman di manapun Anda berada, seperti biasa kami akan undang Anda untuk berinteraksi Secara langsung melalui telepon di 02182365 Untuk telepon dan di 0819896543 Untuk di pesan singkat Kita angkat dari penelpon terlebih dahulu di pagi hari ini Kami persilakan Halo Ya, uh, kami angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dengan siapa dari mana Ibu? Dengan Umu Aina di Cibinong. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, Ustaz, uh, saya kan dulu juga pen, uh, sempat juga ngalamin kayak gitu yang namanya dukun-dukun gitu ya. Dulu kan saya sempat puluh udah lama sih udah 10 tahun lebih ya saya itu yeah. sempat guna kena guna-guna kan saya kan belum juga belum kenal sunnah Nah, saya juga diobatin sama suami, sama kakaknya dibawa ke kampung itu dibawa kayak dukun gimana ya dia hmm. ngobatin saya itu dia kayak kemasukan, tapi dianya suka sholat, hmm. suka sholat, suka ngamal-ngamalin apa ngamal-ngamal banyak amal-amal amalannya. Eh. amal, iya. hmm. Ketika adik uh, adik suami menikah juga manggil dia itu ya. Yang saya bingung itu dia apa di uh, dia itu sholat uh, menyediakan minta di tempat minta disediakan tempat sholat hmm. tapi di tempat sholat itu dia uh, ada makan makanan gitu nyiap nyiapin makanan tapi sholat nah, Baik. nah itu saya bingung kata saya tanya i, i, uh, nanya sama ibu suami saya bilang ini buat apa mak katanya buat ini katanya supaya cukup kata dikasih cukup nah saya uh, bingungnya itu untuk membedakan dukun dengan tidak itu gimana ya Ustaz iya, ya sedangkan sama-sama mengamalkan amal ya, sholat dan nah, amal itu, ibadah itu ya Bu ya Baik. membedakan nah, nah terima kasih juga, Ibu maaf Ustaz itu uh, saya Tempat juga nih belum lama ini kan sempat uh, eh, kayak was-was juga ya kayak ken, eh, saya mengalami penyakit yang sama dengan penyakit yang dulu ya tanda-tandanya itu hati gelisah dan iya. macam-macam ya gitu. Baik. Eh, minta doanya mau Ustaz, Baik. Ustaz mau Dudi untuk supaya Ustaz minta dikasih kesembuhan. Abu Ihsan ini saat ini. Abu Ihsan, nah, Abu, Ihsan maaf. Ya. Iya. Sama minta solusinya Baik. sama uh, sama minta doanya supaya Allah kasih kesembuhan. Amin. Nah. Assalamualaikum Ustaz Abu Ihsan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan dari pendengar kita yang pertama Ustaz. ibu lakukan itu termasuk nusrah yang dilarang yaitu hmm. menolak sihir dengan sihir. Ya, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita bahaya mendatangi tukang sihir atau tukang ramal dan sejenisnya. Ya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi mengatakan, Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu falam yuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang suatu perkara, lalu ia mempercayainya maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Demikian pula hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun lalu ia mempercayai perkataannya, maka semuanya ia telah ingkar kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ibu datangi itu dukun, ya. Nah tentunya beda antara dukun dengan orang alim ataupun orang yang uh, ulama ya. ya. Dukun tentunya ya tidak mengajarkan yang benar kepada kita. Ya dia melakukan dia apa namanya memberikan syarat-syarat tertentu yang itu tidak apa namanya tidak ada ketentuannya di dalam syariat ya yang dibenarkan di dalam syariat untuk mengobati ya untuk mengobati sihir itu ada beberapa cara ya untuk mengobati sihir itu ya e, yang pertama adalah ya dengan cara ini adalah obat yang paling mujarab ya ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad ya pertama eh, yang pertama adalah ini adalah obat yang paling mujarab yaitu dengan mengeluarkan dan memperanguskan benda-benda sihir itu sebagaimana yang telah dinukil secara sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan tempat benda-benda sihir tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tempat tempatnya kemudian sihir itu dikeluarkan Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan melanjutkan penjelasannya, salah satu cara pengobatan yang mujarab adalah melalui pengobatan ilahiyah. Ini merupakan cara pengobatan yang paling manjur. Sebab sihir merupakan pengaruh roh-roh jahat. Menolak eh, pengaruhnya adalah dengan melawan dan menghadapinya melalui bacaan dikir-dikir, ayat-ayat dan doa-doa yang syar'i yang dapat menangkalnya dan menolak pengaruhnya. Semakin kuat dan hebat pengaruh sihir itu, semakin ya, kuat pula ya, ya rukyah ataupun eh, uh, apa namanya eh, zikir, doa ataupun tilawah tilawah Quran yang dibacakan. Ya seperti ya, ibarat dua pasukan yang saling berhadapan, ya masing-masing membawa perlengkapan dan senjata. Jadi kita harus mempersenjatai, mempersenjatai diri kita dengan apa? Dengan e, zikrullah, dengan doa-doa ya. Apabila hati telah terisi dengan zikrullah, terarah kepada Allah Subhanahu wa taala, terisi doa dan zikir serta ta'awuz ya. Ya, maka ya apa namanya pengaruh-pengaruh sihir itu bisa hilang dan bisa ya bisa bisa di, bisa dihilangkan. Nah, demikian ya, konsisten dan para pendengar yang budiman. Nah, demikian. Baik. Terima kasih. Nah, kita angkat yang kedua dari penelpon uh, Pak Ishardi di Ciputat, Tangerang. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi saya mau tanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita sendiri diguna-gunai orang, lalu kami mau merukiah diri sendiri. Lalu bacaannya itu apa aja Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ada beberapa bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, eh, seperti misalnya ya dua ayat yang diturunkan berkaitan dengan masalah ini yaitu Muawwidzataini ya dikenal dengan surat Muawwidzataini yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ayat ini turun ya pasca di sihirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin al Itulah dia uh, di antara surat yang dibaca yang kita baca ya yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian juga membaca ayat kursi ya, membaca ayat kursi dan secara umum membaca surat Al-Baqarah karena surat Al-Baqarah tidak dapat di apa namanya di, uh, ditembus oleh para tukang sihir. Jadi kita membaca surat Al-Baqarah, membaca eh, secara, secara khusus ya surat uh, kursi ayat kursi, membaca ini itu dari Al-Qur'an dan membaca rukyah-rukyah syar'i yang dinukil dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ini bisa merujuk ke buku-buku doa Ya, dalam hal ini ada buku doa, dikir dan wirid yang ditulis oleh Ustaz Yazid. Demikian juga rukyah syariah juga ditulis oleh beliau bisa dibaca di situ. Nah, itu dikumpulkan doa-doa, dikir-dikir yang syar'i yang sahih untuk dibaca apabila kita terkena pengaruh sihir. Wallahu a'lam Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz ya dari Ibu Maryam di Cibubur. Ustaz, bagaimanakah hukumnya bagi kita untuk datang ke ahli pengobatan tetapi ahli pengobatan tersebut e, mentransfer atau memindahkan penyakit kita ke hewan-hewan tertentu. Apakah diperbolehkan Ustaz? Jazakallah khairan. Itu termasuk nusrah yang e, disebutkan oleh Nabi min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan dan itu tidak dibolehkan. Itu mengandung dua mengoleksi dua dosa sekaligus. Yang pertama kita telah terlibat di dalam praktek sihir. Yang kedua kita telah mendolimi binatang yang ya yang berdosa itu ya menyebarkan penyakit ke binatang tersebut itu adalah satu e, dosa yang lain pula ya dan kita perlu terlibat di dalam ta'awun alal ismi wal udwan tadi jadi ini diharamkan ikhwanifidin para pendengar yang beriman itu termasuk sihir dan itu termasuk nusra yang mengusir pengaruh sihir dengan sihir yang sama yang digolongkan kepada nusra yang diharamkan min amal syaitan termasuk amal terbuat Baik, terima kasih jazakallah heran. Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Uh, ya Ustadz uh, dari Pak Rizky Ramli di Kalimantan Barat, saya adalah uh, dahulu peng penganut paham tasawuf di mana banyak amalan-amalan yang dilakukan tetapi tidak berdasarkan dalil. Bagaimanakah cara membersihkan diri dari uh, pemahaman tersebut dan bertobat darinya? Jazakallah heran Ustadz. Ya, tadi sebutkan bahwa salah satu di antara bentuk-bentuk sihir yang muncul pada sekarang ini adalah sihir yang dibungkus dengan nama agama, mengatasnamakan agama atau ajaran agama tertentu seperti tasawuf. Ya, ini banyak dilakukan oleh para pengikut-pengikut tarekat seperti Difaiyah ataupun e, eh, Tijaniyah ataupun sejenisnya ya. Nah, caranya adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang pertama, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini termasuk dosa besar, ya ya mengikuti ajaran sesat itu termasuk ya dosa besar apalagi di dalamnya kita melakukan praktek-praktek yang bisa menjatuhkan kita kepada dosa-dosa besar seperti syirik ya. Nah, jadi pertama kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, dengan tiga syarat taubat yaitu pertama kita menyesalinya, kemudian kita tidak eh, berazam untuk tidak mengulanginya ya. E, kemudian yang ketiga adalah kita berhenti dari dosa tersebut ya maka kita memenuhi tiga syarat taubat ini ya yaitu kita menyesali perbuatan kita yang lalu kemudian kita berazam untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang kemudian yang ketiga ya kita eh, apa kita katakan berhenti ya ikhlas minat dunub langsung berhenti dari perbuatan dosa tersebut nah salah satu di antara ya salah satu di antara bukti kita bertaubat ya dari dosa-dosa itu adalah kita rajin menuntut ilmu. Karena salah satu penyebab kita jatuh dalam dosa-dosa seperti itu adalah karena kejahilan kita. Maka bukti taubat kita adalah kita rajin untuk menuntut ilmu dan meninggalkan ya apa namanya aliran-aliran ataupun ajaran-ajaran yang sesat seperti itu. Ya, dan tidak membaca buku-bukunya lagi, tidak bergaul dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya ya dan menjauhi mereka dan beralih ya membaca buku-buku sunnah, buku-buku yang sahih buku-buku agama yang benar yang yang apa namanya yang telah direkomendasikan oleh para ulama kemudian memilih eh, lingkungan dan pergaulan yang baik ya ya ahlu sunnah nah itulah dia cara untuk menghilangkan apa namanya pengaruh-pengaruh masa lalu ya pengaruh-pengaruh tarekat ataupun pengaruh-pengaruh eh, ajaran-ajaran tasawuf hmm. wallahu a'lam Baik, terima kasih atas jawaban Ustadz. Berikutnya kita angkat dari pesan singkat kembali dari pendengar di Cirebon. Ya Ustadz, apabila ada seseorang e, di waktu jahilnya, dia pergi ke dukun. Waktu itu dia tidak memahami bahwa dia diberikan susuk oleh dukun tersebut. Yang jadi pertanyaan setelah e, saat ini memahami e, permasalahan ini, Eh, bagaimanakah cara taubatnya? Apakah harus datang ke dukun untuk melepaskan susuk tersebut ataukah cukup kita bertaubat kepada Allah taala dan e, melaksanakan e, larangan pantangan-pantangan dari e, susuk tersebut Ustaz agar susuk tersebut keluar jazakallah khairan. Ya, uh, yang pertama ini sama dengan penanya yang pertama tadi ya, ibu, nah, ya, ibu yang bertanya yang pertama tadi hmm. ya bahwa dia tidak tahu ya dia datang ke dukun kemudian dimasukkan susu ke dalam tubuhnya. Yang pertama tentunya dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan Baik. tidak melalui bantuan dukun. Nah demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Eh, satu pertanyaan terakhir di pagi ini dari Ibu Rahma di Wonosobo, Jawa Tengah yang bertanya, ya Ustaz, eh, seorang muslim yang taat beribadah tetapi dia mempunyai pegangan tertentu, semisal batu akik. Apakah ini akan mengurangi keislaman atau eh, kesempurnaan tauhidnya? karena pegangan tersebut sering juga dipakai untuk Eh, sebagai syariat mem eh, memberikan pertolongan pada orang lain dengan menuliskan ayat-ayat tertentu di atas piring dan dilebur untuk diminumkan air airnya ke orang yang sakit. Apakah hal ini diperbolehkan dan bagaimanakah uh, sikap seorang anak ketika melihat uh, per, uh, orang tuanya uh, mengamalkan hal ini? Terima kasih Ustaz Jazakallah Heran. Ya, kita khawatir itu termasuk jimat ya Nabi mengatakan inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun. Semua jampi tamima, jimat-jimat dan tiwala pelet, susu, ajian, ajian-ajian pengaji atau dan sejenisnya termasuk syirik. Ya, termasuk syirik. Dan Nabi mengatakan man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Siapa yang uh, apa namanya? Uh, menggantungkan kepada suatu benda dengan keyakinan dapat membawa keberuntungan dan menolak bahaya, maka Allah akan menjadikan dirinya selalu bergantung kepada benda tersebut. Ya. Nah, ya ini hadis ada diriwayatkan oleh Isa bin Abi Laila yang mengatakan aku datang menjenguk Abdullah bin Ukail Abu Ma'bad Al-Juhani yang sedang menegak sakit, sakit umroh, sakit panas. Kami katakan kepadanya, tidakkah engkau menggantungkan jampi-jampi? Ya? Maka beliau berkata, kematian lebih bagus daripada melakukan hal seperti itu. Kemudian dia membawakan eh, apa namanya eh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Dan juga Nabi ya eh, mengutus seorang eh, mengutus seorang kepada manusia yang saat itu berada di tempat eh, istirahat dan mereka untuk mengumumkan yaitu pengumumannya la yaqayanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watrin aw qiladatan illa quti'at. Ya, jangan ada lagi ya leher di uh, di leher unta kalung-kalung atau uh, dari tali busur panah atau kalung-kalung apapun mereka harus diputuskan ya harus diputuskan jadi ini adalah eh, bentuk-bentuk uh, yang apa namanya kita katakan kita khawatir ya dan kita apa namanya sanksikan itu termasuk dari bentuk jimat ya bentuk bentuk jimat ya jadi jimat dan menggantungan jimat merupakan siar orang-orang jahiliyah dan jimat tidak akan dapat membawa, membawa keuntungan dan tidak pula dapat menolak bahaya. Nah, jimat itu sebenarnya hasil khayalan manusia dan was-was syaitan. Nah, ada beberapa bentuk jimat seperti nufro, ya, benda yang digantungkan pada anak-anak untuk menghindari pandangan jin, ya, dan manusia, pandangan jahat jin dan manusia. Nah, kemudian gigi musang atau gigi kucing, ada akra, yaitu jimat yang dipakai wanita di panggung, di pinggang mereka supaya tidak hamil. Ada yang jalib, ya, jimat yang dipakai istri supaya suaminya kembali atau supaya dapat merebut hati suami yang marah kepadanya. Ada tiwala atau harzalah, ya kharzahala, ada derdabis dan beberapa bentuk ya apa namanya eh, jimat-jimat yang dipakai untuk supaya apa namanya dicintai oleh pasangannya dan jenisnya. Ada fasmah itu jimat yang dipakai untuk menghadap penguasa atau menghadap musuh Ya biasa diletakkan pada cincin atau di kancing baju atau di gagang atau gantungan pedang. Ya, ya seperti yang ditanyakan tadi jimat yang dipakai untuk apa namanya? Ya, ya untuk menghadap penguasa atau musuh. Kemudian atfah, ya jimat yang dipakai supaya orang lain menyukainya. Ada salwana, itu jimat yang terbuat dari kain tipis lalu ditanam dalam tanah hingga menghitam warnanya, lalu digali kembali dan diambil, kemudian diwarnai. Nah, jimat ini diyakini dapat membuat bahagia orang yang memakainya. Ada yang bernama Qoblah, yaitu jimat putih yang digantung pada leher kuda untuk menangkal penyakit air. yaitu penyakit akibat pengaruh pandangan mata yang jahat. Ada wada'ah, yaitu jimat yang terbuat dari benda-benda laut untuk menangkal penyakit air. Nah, dan eh, ada ada juga at-tahwita, ya benang yang dipintal terdiri dari dua warna, hitam dan merah, biasa diikat di pinggang kaum wanita untuk menangkal penyakit air dan beberapa bentuk-bentuk jimat yang lainnya. Jadi ini ya dikhawatirkan itu masuk kepada bab uh, pemakaian jimat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hendaklah itu di apa namanya uh, dicopot dan dihilangkan saja. Ya enggak tidak akan membawa manfaat apa-apa. Ya tidak dapat mengobati penyakit dan tidak dapat juga menolak mudarat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih Ustadz atas keluangan waktunya dan pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan satu kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita silakan Ustadz. Ya, jadi intinya ya, Allah bahwa sihir, sihir merupakan salah satu dosa besar yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, termasuk tabu'ul mubiqat, salah satu dari tujuh dosa besar yang dinasakan. Sihir itu merupakan perbuatan setan dan mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir itu bisa menjatuhkan pelakunya kepada hukum kafir dan kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa sihir pengaruh sihir itu memang benar-benar nyata tapi tidak akan dapat memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir bahwa sihir akan membuat rendah martabat pelakunya bahkan pelakunya diancam hukuman yang berat di dunia dan di akhirat di, di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walaisa lahu fil eh, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq labi sama syarubihi anfusahum law kanu ya'lamun kemudian di dunia mereka diancam dengan dengan hukuman yang berat pula yaitu hukuman mati. Demikianlah konfidina azani Allah Semoga kita bisa terhindar dari eh, apa namanya sihir dan tukang sihir dan eh, apa namanya kita eh, menjadi seorang hamba yang benar-benar murni dan tulus ya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian saja lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata. Aku lupa lihat wa astaghfirullah muslimin innahu wal ghafurur rahim. Baik, terima kasih Ustadz sekali lagi jazakallah heran atas keluangan dan pembahasan materi yang sangat bermanfaat yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini dan demikian ikhwatal iman kajian kita dari pembahasan Al-Kabair dan pagi ini Al Ustadz Abu Ehsan Al-Maidani menyampaikan pembahasan dari bahaya eh, sihir. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan ikuti pembahasan dari dosa-dosa berikutnya yang tentunya harus tetap senantiasa kita waspadai di kesempatan hari Selasa pagi di pekan mendatang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan terkhusus untuk Anda yang telah menyampaikan pertanyaan melalui telepon atau Anda yang menghubungi atau mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu kami tidak bisa mengajukan keseluruhan pertanyaan Anda. Khotal Iman saat ini pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan lanjutkan program acara kita di kesempatan Selasa pagi ini dari Dialog Interaktif Kesehatan bersama Dr. Kardi yang akan mengupas tema-tema kesehatan yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita Jazakumullahu khairan.